kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang masalah al-a'yad atau Aid hari raya dari kitab Mi'yarul Bid'ati karya Syekh Muhammad Ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Kemudian berikutnya adalah ad-dawabitu al-muta'alliqatu bil qaidah sejumlah di bait sejumlah e, kaedah yang berkenaan dengan kaedah al-aid. Maka lil ayat fil Islam maka berkenaan dengan hari raya dalam Islam terdapat tiga kaedah. Yang pertama, tidak ada dalam Islam kecuali dua id saja. Ya, wadhalika dan hal tersebut karena tidak dituntunkan dalam Islam kecuali dua id dalam filam dalam satu tahun. Tidak ada id yang ketiga. Id yang pertama Yaumul Fitri itulah awalu ayam syahri Syawal itu adalah tanggal 1 bulan Syawal. Kemudian yang kedua Yaumul Adha itul Adha yaitu tanggal 10 dulhijjah Wa yulhaqu dan digabungkan dengan Idul Adha arba'atu ayam empat hari yaitu sehari sebelumnya hari Arafah dan tiga hari setelahnya yaitu hari Tashriq. Sehari sebelumnya itulah hari Arafah yang merupakan tanggal 9 Dzulhijjah. Fainahu fa innahu aidun makaniyun wa zamaniyun karena dia adalah id makani id tempat sekaligus id waktu Adapun tiga hari setelahnya, setelah Yaumul Adha, maka itulah hari Tasriq yang jumlahnya tiga, tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Dan hari Tasriq itu disebut Tasriq. Tasriq artinya menjemur dan mendendeng. Karena pada tanggal-tanggal tersebut daging berlimpah dan di masa silam untuk mengawetkan daging maka daging yang ada kemudian didendeng. Wahata dan inilah makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Arafah tanggal 9, hari Nahar tanggal 10 dan hari-hari Mina adalah id kami ahlul Islam dan dia adalah hari makan dan minum. Diatkan oleh Abu Dawud. Ibn Taimiyah mengatakan Wa taksis bihadil ayam al khamsa adanya pengkhususan untuk lima hari ini karena terkumpul di lima hari ini dua id id tempat dan id waktu wa yatulu zamanuhu dan lamalah masanya ya, wa bihadza yusamma al-id al-kabir oleh karena itu maka hari-hari Idul Adha disebut dengan Al-Aid Al-Kabir, hari raya besar. Ini, maka ya, orang Jawa ngasih nama ini, ya, ngasih nama Idul Adha dengan hari raya besar. Falam maka mulat fihi sifatu ta'yid maka tatkala sempurna padanya unsur-unsur Aid yaitu ada Aid tempat sekaligus Aid waktu maka husira al-hukmu fihi kamalihi. maka dibatasilah ya, al-hukmu yaitu hukum id fihi padanya likamalihi karena sempurnanya ya maka di sini uh, di hadis di atas terdapat bentuk hasyar Yaumul Arafah dan seterusnya Iduna Ahlal Islam Di sini terdapat Hasyar karena mubtadaknya ma'rifat, khobarnya ma'rifat. Mubtada ma'rifat, khobarnya ma'rifat, yufidul hasr. Maka Nabi mengatakan seakan-akan hari Id kami atau e, umat Islam itu hanya lima hari ini saja. Nah, maka di sini ada hasyar hukum, hukum yaitu hukum Aid. Fihi pada lima hari. Kenapa ada hasyar untuk lima hari ini? Lika malihi. Karena sempurnanya Aid di hari ini. Terkumpul padanya Aid zaman dan Aid tempat. Kemudian atau kenapa Nabi eh, membuat eh, ya, menyampaikan atau menggunakan kalimat hasyar li'anna ada ayaman karena Nabi menghitung ayaman beberapa hari walaysa aidun huwa ayam dan kita kaum muslimin tidak memiliki aid yang aid tersebut adalah beberapa hari kecuali lima hari ini karena idul fitri itu tidak ayam dia cuma yaum cuma satu hari saja orang kita saja yang kemudian Idul Fitri itu satu bulan namun secara syar'i eh, Yaumul Fitri itu cuma yaum maka Id yang bentuknya ayam beberapa hari cuma ini cuma ini saja ini ini penjelasan Temiyah kenapa ada Siratul Hasyar di hadis riat Abu Dawud di atas. Beliau membawakan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama karena ini adalah Aid yang sempurna. Terkumpul padanya Aid zaman dan makan, tempat dan waktu. Kemudian penjelasan yang kedua karena Nabi membahas hari raya yang bentuknya ayam. Bentuknya beberapa hari dan itu hanya ada pada lima hari ini karena Idul Fitri itu yaumun dan bukan ayam. Dan hunaka di sana ada Aid pekanan itulah hari Jumat. Fahadi maka inilah total ada tujuh hari yang merupakan hari Aid kaum muslimin. Idul Adha yang nama lainnya adalah Yaumul Idul Akbar. Ya, disebut juga dengan Eh, yang namanya adalah Yaumul Aidul Al Akbar. Tadi sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, wa bihadza yusamma Al Aid Al Kabir. Kenapa akbar? Karena dia ayam. Dan itu selama lima hari, yaitu hari Arafah sebelum Idul Adha dan tiga hari Tasrik setelahnya. Kemudian Idul Fitri satu hari, kemudian hari Jumat dan dia adalah ayam adalah Idul Usbu' hari raya setiap pekannya. Maka total ada 5 tambah 1 Idul Fitri tambah hari Jumat. Maka total ada 7 ayam, 7 hari yang merupakan ayadul muslimin. Wahadil ayat kulluha dan semua hari-hari Id ini intinya kembali pada dua hari raya yang tidak ada yang ketiga yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Adapun hari Jumat maka dia adalah Idul Usbu' adalah hari raya pekanan. Ya, mengat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hada yaumu Id, ini ada hari Id, ja'alahu Allahu lil muslimin." Yang Allah jadikan bagi kaum muslimin. Maka siapa yang mau datang ke masjid untuk sholat Jumat maka adalah dia mandi. Wa ingkana kana tibun falyamussa minhu jika dia punya parfum maka adalah dia memakainya wa alaikum bisiwaki dan adalah kalian bersiwak demikian adalah hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah wa mimma yatasil dan yang berhubungan dengan kaidah ini dan yang merupakan yang bani alaihi derivat dari kaidah ini adalah anna kula ihtifalin dinili diniyin ratibin ghairu ma syuri'a fa innahu bid'atun maka segala perayaan keagamaan yang bersifat periodik selain yang dituntunkan maka dia adalah bid'ah ya, maka perhatikan itu bid'ah kalau diniyin perayaan keagamaan artinya orang berniat cari pahala dengannya dan itu tidak dituntunkan maka itu bid'ah dan ratibin periodik tentu periodik itu bisa tahunan bisa pekanan bisa bulanan maka kalimat ini mencakup semua yang jadikan id bisifatin dauriyatin secara periodik boleh jadi setiap pekan setiap bulan atau setiap tahun Intinya semua id yang tidak ada dalilnya dalam dinil Islam maka itu tidak dituntunkan namun itu termasuk bid'ah yang mengada-ada. Dan ait yang tidak memiliki landasan dalam agama Islam tidak lepas pembuat uh, uh, uh, mengada-adakannya diada-adakan karena salah satu dari dua sebab. Yang pertama, karena sebagian orang mengada-adakannya. Yang kedua, itu terjadi gara-gara menyerupai orang kafir. Ibn Taimiyah rahimallahu taala mengatakan maka cukup baginya untuk menyadari bahasanya la aslalahu fitnil Islam itu tidak memiliki landasan dalam agama Islam. Fa'ina idalam yakun law aslon maka jika perayaan tersebut tidak memiliki landasan dalam Islam maka ada dua kemungkinan fa'imma ayyakuna qad ahdasahu ba'dun nasi boleh jadi diadakan oleh sebagian orang min tilqa'i nafsihi dari kreativitasnya inisiatif pribadinya atau diambil dari orang lain orang lain tentunya di sini non muslim faakalu ahwalihi ayakuna minal bid'ai. Maka kondisi paling minimal adalah dia termasuk bid'ah. Dan uh, <clears throat> hari raya keagamaan yang dirayakan oleh kaum muslimin selain yang disyariatkan ada dua macam. <clears throat> Pertama adalah Aidun Diniyun lahu irtibatun bihadasin islamiyin ya, perayaan keagamaan yang memiliki hubungan dan kaitan dengan peristiwa sejarah dalam Islam. Yang kedua adalah eh, perayaan keagamaan yang tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan peristiwa sejarah. Maka macam yang pertama yaitu perayaan keagamaan yang punya hubungan erat dengan satu peristiwa sejarah dalam Islam maka di antara contohnya adalah al-ihtifal bi ba'di ayyamil Islam al masyura Perayaan sebagian hari-hari bersejarah dalam Islam yang terkenal. Misalnya malam Isra Mi'raj, hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan perang Badar Kubra. Wa minhu contoh yang lain adalah mengkhususkan awalu yaumin tanggal 1 atau akhirihi atau hari terakhir dari tahun Hijriah dikhususkan untuk berpuasa. Atau mengkhususkan uh, Kamis pertama atau Kamis terakhir atau Senin pertama dan Senin terakhir pihada siam untuk berpuasa atau kalau tidak puasa ya satu jenis ibadah yang lain kalau qiyam semacam tahajud atau zikir wahadhan nau' dan ait mengada-ada jenis ini adalah aktsarul ayati syuyu'ain adalah ait yang paling banyak tersebar paling mendalam intisyaran tersebar di kalangan kaum muslimin dan rahasia kenapa demikian tersebar karena Id ini berkenaan dengan zikra peringatan peringatan satu azizah ya, zik, eh, zikra azizah karena ini peringatan yang uh, luar biasa untuk salah satu hari hari Islam yang mulia hari-hari yang mulia dalam Islam atau berkenaan dengan sejarah Islam Wali Taalok dan karena ini berkenaan dengan dikroyat al-azimah, kenangan yang luar biasa. Ya. Asarun balirun dan karena kenangan yang luar biasa itu memiliki dampak pengaruh yang luar biasa pada jiwa manusia. Sulit untuk lepas darinya atau membebaskan diri darinya. Walihada walihadil illati dan karena ilah ini Walihadil illati ainiha karena murni karena ilah ini maka hasama Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memangkas pada saat beliau meletakkan asas daulah Islam maka Rasul memangkas qadiyat al-ihtifal permasalahan perayaan bi dzikrayat al-azimah ya, dengan mengenang eh, peristiwa yang agung dan betapa banyaknya peristiwa-peristiwa yang agung dalam sejarah. Fa'abtala sallallahu alaihi wasallam jami'al ayati kafatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan semua hari raya yang tidak diajarkan dalam Islam dan tidak memberikan pengecualian syai'an satupun. Renungkanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melarang para sahabatnya dari semua perayaan seluruhnya arsyadahum kemudian Nabi mengarahkan mereka e, kepada pengganti yang sekufu dalam masalah Id. Karena al-ihtifal bil Id karena merayakan hari raya adalah perkara yang sangat diinginkan dan dirindukan oleh an-nufusu jiwa dan jiwa pun terbiasa dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka di sini laftaton adimaton satu hal yang patut diperhatikan dan dia penting yaitu hendaknya memberikan pada id yang syar'i haknya hendaknya hari raya yang syar'i diberi hak minal ainayah berupa perhatian dan pengagungan binis balil ahli untuk istri, untuk anak dan untuk umumnya masyarakat. Min sya'nihi yang perhatian tersebut ayasrifanu sufahum bisa membelokkan jiwa-jiwa mereka perempuan dan anak-anak untuk mengharapkan hari Id hari Id yang lain yang tidak syar'i. Karena menimbang bahwasannya Idul Fitri dan Idul Adha itu fungsinya adalah pengganti dari Ayatul musyrikin, ayat-ayat yang tidak syar'i. Dan kebutuhan manusia terhadap Aid itu perayaan itu satu hal yang besar, maka semestinya hendaknya seorang muslim menjadikan hari hari Id, hari raya yang syar'i itu tidak sebagaimana hari-hari biasa. Malah kemudian Idul Fitri, kemudian malah masuk rumah, tutupan pintu, ah, terus sekarang acaranya tidur, ah, misalnya. Maka ini tidak benar. Maka ini satu hal yang tidak benar, tidak memberikan inayah, perhatian. Bahasanya ini hari raya kita, ini, ini hari raya kita kaum muslimin. Maka beri perhatian yang besar, beri kemudian berbagai macam kegiatan yang menunjukkan kita merayakannya dan gembira dengannya ya, sehingga istri dan anak-anak dan umumnya orang itu sudah merasa terpuaskan dengan ya, keinginannya untuk adanya perayaan dan hari raya sudah terpuaskan dengan hari raya yang syar'i. Maka ini satu arahan yang bagus yang disampaikan oleh penulis yang hendaknya diperhatikan. Jangan jangan jadikan hari raya yang syar'i ya, itu seperti hari biasa atau malah kemudian lebih jelek atau lebih kurang daripada hari yang biasa. Hari yang biasa berkegiatan kemudian boleh jadi beraktivitas indan itu nah malah hari Eid syar'i malah masuk rumah tutupan pintu eh, acaranya tidur Kemudian tidaklah yuksar dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliaulah yang memberikan arahan pada umatnya untuk kemudian untuk ya, untuk memberikan arahan pada umatnya dengan aid yang syar'i yang hakiki. Dan kosorha membatasi umatnya alaihi dengan aid yang syar'i tidaklah ada kutipan riwayat dikron lil ihtifal disebutkan kalau Nabi merayakan satupun hadis dikroyat Ya, peringatan-peringatan ini peringatan-peringatan hari yang bersejarah atau mengajak untuk merayakannya padahal lengkap faktor pendorong untuk mengadakannya dan tidak ada faktor penghalang walam yuksar dan tidaklah dinukil dan juga kalau Nabi At-Tanwih memuliakan ya, perayaan-perayaan hadan jenis ini Ya, tidaklah kemudian ada nukilan adanya atanweh pemuliaan terhadap perayaan jenis ini di masa khulafa urasyidin tidak pula masa atabiin yang mereka adalah manusia-manusia yang mendapat ya mardiyin yang mendapatkan ridha Allah dan tidaklah terekam dalika syai'un satupun dari hal tersebut fi dawawinil Islam al-ma'rufah di buku-buku ya, buku-buku Islam yang terkenal. Maka dengan hal ini ya jelaslah bijalain dengan gamblang bid'ahnya perayaan hari-hari di atas dengan empat alasan. Yang pertama, bahasanya perayaannya adalah mingkobil adalah bagian dari menetapkan ibadah dengan semata-mata pendapat dan opini. Karena perayaan keagamaan bibadil ayam untuk sebagian hari itu makdudun terhitung dari bagian dari ibadah dan hukum asal ibadah adalah terlarang. Ingat kita bicara ayat diniyah. Artinya ada niat untuk cari pahala dengannya. Adapun klaim bahasanya perayaan ini adalah mingkobilil adat. Perayaan uh, eh, akhir lahirnya Nabi itu ini dikatakan ini cuma perkara adat saja. Wa anna laysa ibadah dan bukan ibadah fi sedikit pun. Maka fahadhi dakwah maka klaim ini adalah klaim yang menyelisih kenyataan. Ini kenyataannya perayaan karena acara ini atau acara itu berkenaan dengan hadasin satu peristiwa min hadasil Islam al-uzma, peristiwa besar dalam Islam. Dan ini wahada amrun dan ini adalah perkara yang berkenaan dengan agama. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, inamal ba'is, sehingga faktor pendorong untuk mengadakan perayaan ini menurut pelakunya yang merayakannya adalah syariat. Buktinya dibuatlah hadis palsu tentang keutamaan ya, merayakan Maulid Nabi dan ya, ya, maulid Nabi bahkan hadis palsu tersebut juga masih disebar-sebarkan ya. maka ini menunjukkan bahasanya faktor pendorongnya adalah syariat kemudian yang ketiga bantahan tambahannya ya kalau kalau ini bukan perkara adat namun ibadat adalah niat pelakunya Apakah orang yang merayakannya itu niatnya ya sekedar makan-makan ataukah kemudian ingin dapat ganjaran? Ya, kalau jujur maka dia akan katakan ingin dapat ganjaran. Berarti itu babnya bab al ibadat dan bukan bab adat. Wa amrun jalion adalah satu perkara yang gamblang sepatutnya tidak diperdebatkan. Kemudian alasan yang kedua itu menyelisih sunnah tarkiyah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dinukil dari Nabi, Nabi merayakan satupun hari-hari itu, misalnya hari kelahiran beliau, tidak pula Nabi mendakwakannya, mendorongnya, padahal dia qiyamil muqtada ada faktor pendorong untuk melakukannya dan tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya. Yang ketiga menyelisihi praktek salafus saleh di mana tidak dinukil dari mereka merayakan satupun dari hari hari ini walam yufat tidaklah terekam bahasanya mereka ta'aradu li mereka menyinggung pembahasan tentang hari-hari itu di satupun majelis mereka dan hal ini pun tidaklah disebutkan di satupun buku-buku Islam buku-buku yang dicat disusun oleh para ulama ul Islam Kemudian yang keempat alasan keempat merayakan hari-hari ini tercakup di bawah kaidah tasabuh dengan orang kafir. Haitsu di mana inaman syaa bahasanya kemunculan perayaan-perayaan ini waqa'a terjadi awal mawaqa'a pada awal pertama kali terjadinya adalah dalam rangka menyerupai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian macam perayaan keagamaan atau id keagamaan yang kedua yaitu ihtifal ad-dini, perayaan keagamaan yang tidak ada sejarahnya. Tidak ada tidak dikaitkan dengan peristiwa sejarah tertentu. Fawa akalu intisaran, maka ini satu hal yang sedikit tersebar dibandingkan di tengah-tengah kaum muslimin dibandingkan perayaan yang dikaitkan dengan peristiwa besar dalam Islam. Oleh karena itu maka status hukumnya lebih jelas. Di antara contohnya adalah pengagungan satu hari yang tidak diagungkan oleh syariat sama sekali dan tidak pula hari ini disebut-sebut oleh salaf dan tidaklah ada padanya faktor yang mengharuskan untuk memuliakannya misalnya hari Kamis pertama bulan Rojab dan malam Jumatnya yang ini disebut dengan Raraib. Demikian juga Yomun akhar fi wasati Rojabin hari yang lain pertengahan Rojab, Lantas kemudian berarti eh, ya berarti 15 Rojab berarti kemudian diadakan padanya salat yang disebut salat Umi Dawud. Maka tanggal 15 Rajab pengagungan hari ini tidak ada landasannya dalam syariat aslan sama sekali tidak ada. Contoh yang lain adalah bid'ah yang disebut dengan Idul Abrar yang di sebagian tempat di, tem, di, di negeri kita disebut dengan Hari Raya Ketupat itu tanggal 8 Syawal. Maka fabak maka setelah masyarakat kaum muslimin menyelesaikan puasa bulan Ramadan, kemudian mereka berbuka pada tanggal 1 Syawal yang ini merupakan hari raya Idul Fitri, lantas mereka mulai berpuasa enam hari ya, Fisyami asitah Maka mereka lantas memulai puasa enam hari di bulan Syawal dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Wa fi lantas di hari ke-8 mereka jadikan e, hari raya yang disebut dengan Idul Abrar. Nah, ya, maka itu asalnya ya, itu asalnya di sebagian tempat Idul Fitri itu tidak ramai kegembiraannya ya, ya udah terasa gembira namun tidak maksimal. Ya. Kemudian kemudian masyarakat ramai-ramai kemudian puasa Sawal tanggal 2 sampai tanggal 7 nanti pada tanggal uh, e, 8 wah itu baru kemudian e, betul-betul ya, kelihatan hari raya. sebagian tempat di negeri kita keadaannya demikian. Idul Fitri yang betul-betul Idul Fitri itu tanggal 8-nya. Tanggal satunya cuma ya, lebih kepada formalitas sholat, tapi situ ya sudah tidak ya, semangat karena wah besok puasa lagi. Nah. <clears throat> di sebagian tempat lagi di negeri kita uh, puasa enam harinya tidak ada, ya, tinggal perayaannya saja pada tanggal delapannya. Ya, jadi tanggal sehingga kami semua tanggal satu sawal ramai. Ah, Nanti ya tanggal 2 dan seterusnya tidak ada acara puasa ya, Makan biasa Nanti tanggal 8 ramai sekali Itu prakteknya Ibn yang mengatakan Adapun tanggal 8 Syawal Maka dia bukanlah id Baik lil abrar Ataupun lil fujar Baik untuk orang yang bertakwa Ataupun untuk orang yang duhakah Ya. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk meyakini sebagai Aid. Tidak boleh pula mengadakan pada hari tersebut sesuatu yang merupakan siar dan simbol hari raya. Dan termasuk dalam uh, hari raya jenis yang kedua ini al-ihtifal merayakan birasi al-qarni al-hijri awal abad Hijriah. Wadzalika kama hadasa sebagaimana terjadi di awal abad 15 Hijriah. Maka sebagian negeri Islam ihtafalat mengadakan perayaan biadil munasabah karena acara ini. Maka ya ukimah diadakalah mahafil khitabiyah ya, perayaan uh, uh, <clears throat> mungkin kemudian uh, khitabiah mungkin ada semacam ceramah ya, ada semacam ceramah dalam rangka merayakan hal itu kemudian saling bertukar tahani ucapan selamat biadil munasabah dalam kesempatan ini kemudian dicetaklah beberapa buku yang diawali dengan kalimat bimunasabatil ihtifal ini dicetak dalam rangka merayakan e, datangnya abad 15 Hijriah. Ya, maka perayaan ini lam yu'raf tidaklah dikenal di e, di abad-abad sebelumnya. Wala ahda Eh, li salafi salafi dan tidak dikenal oleh salafus saleh padahal faktor pendorong untuk melakukan hal ini ada dan faktor penghalangnya tidak ada. Di mana asal e, mahafil itu tempat untuk kumpul. Maka nu istima di maudu'in ma. Ya, tempat untuk kumpul karena satu topik tertentu, satu acara tertentu. Khitabiah berarti di situ ada ceramah-ceramah. Ya, kemudian kaidah yang kedua <clears throat> Ta'ayyana ta'ayyanu iqamatil ayat sebuah keniscayaan mengisi hari raya ala marata bihi syar'u sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Wadhalika dalam tersebut karena tata cara merayakan hari raya Islam hari raya Islam dan hari-harinya yang diagungkan waya al-mawasim itulah berbagai macam momen itu tatawakuf tergantung pada nas syariat. Walam yutrok dalika karena hal tersebut tidaklah dibiarkan diitlakin secara lepas kepada istihad manusia, ya, budaya manusia dan keadaan manusia. Meskipun syariat yang bijaksana telah memberikan e, memberikan global, memberikan tuntunan global untuk sebagian kegiatan yang disyariatkan ketika Id. Contoh yang global menampakkan gembira dan gembira maka dituntunkan untuk menampakkan gembira saat hari raya. Bagaimanakah bentuk menampakkan gembira? Tidak dibuat di diatur secara spesifik. Ya, sehingga ya semua bentuk gembira asalkan itu tidak terlarang maka boleh. Semua bentuk menampakkan gembira asalkan itu tidak terlarang diperbolehkan. Demikian juga tajamul wal akhdu bizina dianjurkan saat hari raya berdandan memperbagus penampilan dan mengambil azina hal yang memperbagus penampilan bagaimana bentuk realnya tidak diatur demikian juga silahkan kemudian diisi dengan berbagai macam permainan maka syariat ahalan nasa mengihalahkan menyerahkannya kepada manusia dalam masalah ini kepada maklufihim apa yang biasa wa mu'tad dan apa yang biasa dalam keadaan mereka. Namun itu semua dijalankan fi itar dalam bingkai ahkam syariah hukum syariat dan tujuan syariat. Yeah. Maka artinya tidak boleh melanggar syariat. Kalau bentuk gembira saat hari raya dengan dangdutan ah, dan semisal itu, maka ini keluar dari bingkai syariat. Wa minal umur dan di antara perkara yang sangat disayangkan bahasanya perayaan hari raya yang syar'i dan momen-momen keagamaan yang syar'i qad waqa'a telah terjadi di negeri kaum muslimin dalam model dalam bentuk yang menyelisihi apa yang dituntunkan fi sunnah dalam tuntunan Nabi. Di mana banyak orang menambahkan pada hari raya ini dan momen ini sesuatu yang tergolong bid'ah yang mengada-ada. Di antara contoh hal tersebut, yang pertama, apa yang diada-adakan oleh banyak orang saat Idul Fitri. Di antara di antaranya, di antara contohnya adalah perbuatan sebagian penguasa Bani Umayyah, tepatnya Marwan bin Hakam, tatkala beliau jadi gubernur Madinah di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu dengan koma bitakdimil khutbati di mana dia mendahulukan khutbah Id daripada sholat Id. Tujuannya supaya manusia tidaklah bubar sebelum mendengar khutbahnya. Padahal mereka dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah manusia itu bubar sampai mereka mendengar khutbah Nabi atau mayoritas atau mayoritas mereka tidaklah bubar sampai mendengar khutbah Nabi. Dan di antara al-muhdasat perkara yang mengada-ada dan kemungkaran saat Aid adalah menyambut hari raya dengan maksiat dan hal yang haram semacam memperbagus penampilan fisik dengan mengerok, mengerok jenggot dengan ya, isbalnya pakaian mendengar alat musik dan ikhtilat campur baur yang haram antara laki-laki dan perempuan dan di antara pita yang diada-adakan saat hari Asura maka di antaranya adalah ata'atus memaksakan diri untuk haus dengan mungkin tidak minum selama sekian lama kemudian memaksakan diri untuk bersedih watajamuk dan acara bikin acara kumpul-kumpul kemudian uh, fadlul ikhtisal fihi kemudian mengadakan uh, al-ikhtisal atau meyakini keutamaan mandi pada saat hari Asyura bercela dan berjabat tangan watausiah alal aulad dan memberikan kelapangan nafkah untuk anak-anak artinya memberikan padanya makanan dan yang lain yang biasanya tidak ada Ibn mengatakan Diriatkan tentang masalah tausi' alal ayal memberikan kelapangan nafkah kepada keluarga asarun ma'rufatun terdapat sejumlah riwayat yang dikenal. Wa asbah dan hal yang lebih mendekati anahada wudi'a ini diada ini dibuat lama zaharat al asabiyah bainan nasibah wa rafidah. Tatkala terdapat fanatisme antara nasibah dan rafidah. Nasibah adalah kebalikan dari rafidah. Nasibah rafidah adalah orang yang berlebihan dalam mencintai ahlul bait. Nasibah adalah orang yang yeah, yeah, membenci ahlul bait dan merasa bahasanya membenci keluarga Nabi adalah bagian dari ibadah. Nah mereka haula, mereka orang-orang rafidah mereka mengadakan, mereka menjadikan hari Asyura sebagai maktaman, hari berkabung. Fawadha'a ulaika fihi, maka mereka-mereka nasibah mereka buat mereka buat mereka palsukan tentang masalah Asyura asaron sejumlah riwayat mereka bikin hadis palsu lantas orang-orang nasibah bikin hadis palsu yang isi dari hadis palsu itu atau waso fihi ya, memberikan tawasok ke lapangan nafkah di hari asura dan menjadikannya sebagai Aid hari raya dua-duanya menurut imtemia adalah batil namun mimbabil insaf perlu kemudian diketahui bahasanya mazhab resmi Hanabilah itu menganjurkan tausiah al-ayal di hari Asura Itu resminya madhab Hambali menganjurkan tausiah al-ayal karena memang terdapat hadis dalam masalah ini. Ya, terdapat sejumlah hadis tentang anjuran memberikan tausiah ya, memberikan kelapangan nafkah untuk keluarga pada hari Asura Dan derajat hadisnya diperselisihkan ulama ya, derajat hadisnya diperselisihkan oleh ulama ya, sebagian ulama me, menganjur uh, menilainya hasan ya, meskipun sebagian ulama menilainya dhaif dan kita lihat Ibnu Taimiyah menilainya palsu Ibnu Taimiyah menilainya itu hadis tentang tausiah al ayal itu hadis palsu buatan an-nasibah Ya bunyi hadisnya man wasa'a ala ahli fi yaumi asyura awsa Allahu alaihi Ya, eh, sana tahu kullaha siapa yang memberikan kelapangan yaitu menu yang berbeda ya, ya, pokoknya dan uh, maka duit yang diberikan oleh bapak itu untuk nafkah hari ini itu lebih banyak daripada biasanya siapa yang memberikan kelapangan untuk keluarganya di hari Asyura maka Allah akan melapang, memberikan kelapangan rizki untuknya selama setahun. Itu redaksi hadisnya. Hadis ini memiliki empat jalur sahabat. Diatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud. Ya, jalur Abu Sa'id Al-Khudri diatkan oleh at dalam Mu'jam Awsat. Ya, jalur Abdullah bin Mas'ud dikeluarkan dan diriatkan oleh Ya, juga atau berani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan keempat-empat jalur tersebut diatkan oleh Baihaqi dalam Su'abul Iman. As-Sakhawi menyebutkan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Iraqi. Demikian juga dinilai sahih oleh As-Suyuti di kitabnya Adu Al-Mansur. Maka ringkasnya hadis tentang tausiah ayat al-ayal itu dinilai kuat oleh sejumlah imam dinilai oleh Baihaqi Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian Al-Iraqi dan Suyuti Ya, namun hadis ini dinilai daif oleh Ibnu Jauzi Ibnu Qayyim mengatakan Imam Ahmad mengatakan la yasihu hadal hadis Hadis ini tidak sahih. Al-Albani juga menilainya daif. Di ad-daifah. Ya, maka itu hadis tentang masalah tausiatul ayal ya, saat hari Asura ada hadisnya, ada riwayatnya ya, diperselisihkan kuat ataukah lemahnya ya, dan mazhab resmi Hanabilah menganjurkan tausiatul ayal di hari Asyura Oleh karena itu kalau masalah tausiatul ayal wallahu a'lam itu mimbabin ya, mimbabil khilaf ya, istihadiyah ya, maka itu bagian dari uh, khilaf istihad di antara para ulama karena yang menguatkannya juga menguatkan hadis atau ayat adalah ulama-ulama besar ya, di antaranya al-Iraqi Ibnu Hajar al-Asqalani dan yang lain Wal wajib fi hadhil mawasim maka dalam memohon keagamaan ini kewajiban kita adalah mengikuti yang terdapat dalam nas yang sahih kemudian berhenti mengikuti apa yang dikatakan oleh dalil dan menjauhi al-muhdasat hal yang diada-adakan maka kaidah dalam masalah ini tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengubah-ubah ya, ayyughayyira syai'an min syari'ati mengubah-ubah satupun bagian dari syariat li ajli ahadin karena alasan orang tertentu Maka tidak boleh karena alasan oh Syiah menjadikan hari bersedih, kami akan menjadikannya sebagai hari gembira ria. Maka kesimpulannya al-ihdas perkara mengada-ada dalam hari raya itu ada dua macam. Yang pertama mengada-ada hari raya yang tidak dituntunkan. Fahuwa bid'atun atau mengada-ada oh, atau maaf kesimpulannya mengada-ada saat hari raya ada dua macam yang pertama mengada-ada sesuatu yang tidak dituntunkan maka ini tentu bid'ah dalam agama semacam sejumlah bid'ah pada hari asura kemudian <coughs> mengada-ada sesuatu yang dilarang maka ini tercakup dalam e, di bawah jumlah til ma'asi sejumlah maksiat semacam wanita tabarut ketika berangkat untuk berhari raya atau untuk sholat hari raya. Kemudian dobit yang ketiga wajib waspada dari mencocoki orang kafir dalam masalah hari raya. Dan pembicaraan tentang hari raya orang kafir itu akan uh, saya kuno akan ada wifko sesuai dengan poin-poin sebagai berikut. Poin yang pertama, suaru muwafaqatil kafirin fi a'yadihim, bentuk atau potret mencocoki orang kafir dalam masalah hari raya. Maka utuhidat muwafaqatul kafirin maka mencocoki orang kafir dalam masalah hari raya mereka di di masa ini itu memiliki beberapa model yang variatif, model yang berbilang di antaranya adalah sebagai berikut. Iqamatul ihtifalat fi hadil a'yadi ya, <coughs> mengadakan perayaan hari rayanya orang kafir. Ini perayaan hari raya orang kafir yang yang mengadakan yang jadi panitia intinya malah muslim. Maka hal yusadik adakah percaya ad, adakah seorang yang percaya ayatawalla ba'dul, ba'dul muslimin ada sebagian orang Islam orang Islam itu sendiri yang mengurusi jadi panitia pokok diadakannya perayaan hari raya non muslim bahkan dia keluar duit untuk itu bahkan dia ajak-ajak untuk itu dan dia pun mengucapkan selamat karenanya. ya, maka uh, itu boleh jadi satu hal yang sulit untuk dibayangkan kalau di Arab Saudi namun mudah ditemui kalau di Indonesia ya. Nah kalau kemudian yang kedua tidak sampai jadi penitia inti Yang kedua cuma musyarakah berperan serta Dalam hari raya mereka bentuknya ikut hadir dan masuk dalam tempat mereka kumpul kemudian menyaksikan ihtifaihim biha kegembiraan mereka dengan hari raya hari rayanya kegembiraan mereka non muslim dengan hari rayanya Ya, e, ihtifa itu uh, ihtifa bikudumi artinya menyambut dan memuliakan. Ya, maka wasyuhud ihtifaihim dan menyaksikan bagaimanakah mereka memuliakan biha hari raya hari rayanya. Kemudian yang ketiga ya, membantu mereka dengan mengizinkan mereka mengadakan perayaan hari raya non muslim di tengah-tengah kaum muslimin dan mempopulerkannya fi daulatil Islam di negeri Islam dan kaum muslimin yang keempat adalah mengucapkan selamat kepada mereka dengan datangnya hari raya mereka. Memberikan sejumlah hadiah dan bantuan untuk mereka meliburkan kerja ya, aktivitas kerja biasanya dalam rangka hari raya non muslim. Kemudian yang kelima adalah menyerupai mereka dengan mengadakan hari raya tandingan dengan mengadakan hari raya yang semisal dengan hari raya mereka karena mereka eh, kemudian merayakan kelahiran Isa ya, maka kemudian ada sebagian kaum muslimin bikin tandingan merayakan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya sebagaimana ihtifal perayaan sebagian orang yang merayakan hari lahirnya dan merayakan dan sebagian lembaga dan perusahaan merayakan hari raya ya, Yubel. Kemudian sejumlah hukum berkenaan dengan hari raya orang kafir. Wa bayanu dzalika penjelasan tentang hal ini dari dua sisi. Sisi yang pertama anal asla al mutarat kaidah yang berlaku dalam semua kasus berkenaan dengan hari raya orang kafir wajibnya menjauhi orang kafir dalam hari raya mereka hal itu karena hari raya orang kafir seluruhnya adalah haram dan seluruhnya adalah satu jenis dan bahasanya hari raya orang kafir itu demikian banyak ya, baik diketahui sebab mereka merayakannya ataukah tidak diketahui dan tercakup dalam kaidah ini hari rayanya ahli kitab, hari rayanya orang Arab sebelum datangnya Islam, hari rayanya para paganis dan selain mereka yang merupakan pemilik penganut sejumlah milal sejumlah agama wan nihal dan aliran. Wa inama yajibu ala kulli muslim fi hadal aid dan menjadi kewajiban setiap muslim dari di hari raya ini adalah alayuh disu alayuh disa fihi amron aslan tidak mengada-adakan dalam hari ini satu perkara tertentu sama sekali namun danya seorang muslim menjadikan hari rayanya orang kafir itu hari biasa sebagaimana hari-hari yang lain Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dan adalah Nabi saw melarang umatnya dengan larangan yang kuat dari hari rayanya orang kafir dan beliau berupaya untuk menghapus hari rayanya orang kafir dan menghapusnya dengan segala jalan yang memungkinkan. Maka jika syariat telah memangkas ya, materi dan sumber hari rayanya orang-orang para penyembah berhala karena khawatir seorang muslim terkotori dengan satu perkara khas orang kafir. Di mana setan telah putus asa ayukima amrom untuk menegakkan siar-siar mereka di jazirah Arab, siar-siar orang kafir di jazirah Arab. Fal khasyatu min min tadanusihi bi audaril kitabin maka kekhawatiran terkotori ya, terkotori audornya orang kafir ahli kitab al-baqin yang yang lain itu asyadu lebih-lebih lagi Audar jamak dari wadar artinya wasah sama kotoran. Maka kekhawatiran minta danusihi terkotori dengan kotoran ahli kitab, dua ahli kitab yang masih ada itu asyaddu, itu lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena tadi ahlul awthan itu sudah dipangkas. Ya, sudah tidak ada di di jazirah Arab ketika itu. Ahlul awthan tidak ada meskipun sudah tidak ada ya semua penduduk Jazirah Arab ketika itu masuk Muslim meskipun tidak ada Nabi ya, Nabi tetap hasama maddah memangkas sampai ke akar-akarnya ya, sedangkan ahli kitab masih eksis masih ada di Jazirah Arab di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekhawatiran umat Islam terkotori dengan kotoran mereka lebih kekhawatirannya lebih besar. Oleh karena itu larangan darinya itu lebih ditekankan. Kaifa bagaimanakah tidak waqat taqaddama al-khabar as Ya, telah telah berlalu telah disebutkan berita seorang yang jujur yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya sekelompok dari umat ini akan mengikuti jalan mereka ahli kitab. Kemudian aspek yang kedua, bahasanya hari raya ahli kitab itu lebih haram daripada hari rayanya orang musyrik ahli jahiliyah. Penjelasannya hari raya keagamaan yang menurut para pemeluknya itu memiliki rusuman dinian, simbol-simbol keagamaan. Walahatukusun memiliki ritual-ritual ta'abudiyah penyembahan. Itu lebih haram daripada hari raya keagamaan yang tidak seperti itu. Wa inama mayaglibu alaiha namun cuma didominasi main-main yang murni main-main. <clears throat> Maka hari rayanya orang-orang musyrik itu cuma main-main. Sebagaimana hari rayanya penduduk Madinah sebelum datangnya Islam. Itu tidak ada ritualnya. Cuma ada hari tertentu yang disepakati dan acaranya libur dan main-main. Sedangkan hari rayanya ahli kitab semuanya mereka ada ritualnya. Kemudian tawabiul Aid. Hal-hal yang mengiringi Aid. Maksudnya dalam mayul haq, hal-hal yang mengiringi hari rayanya orang-orang kafir. Ya, maka kita gabungkan, kita samakan dengan hari raya orang kafir, syai'ani dua perkara, dua poin. <clears throat> Yang pertama adalah hari mulaid. Yeah. Harim sesuatu itu artinya sebelum sesuatu. Yang mengelilingi sesuatu. Sehingga yang dimaksud dengan hari mulaid itu adalah al-ayam beberapa hari dan sejumlah kegiatan yang mengiringi hari raya. Itulah sejumlah momen yang terjadi sebelum Id atau setelahnya atau bersamanya. Sehingga hari Id itu bisa kita katakan e, suasana Id sudah mulai terasa. Padahal Idnya belum tiba. Nah hari-hari di mana suasana Id itu sudah mulai terasa meskipun Aidnya belum tiba, ah, itu hari mulai Misalnya Aidnya 25 Desember misalnya. Natal misalnya. Namun tanggal 20 sudah mulai terasa di mana-mana sudah disiapkan simbol-simbol Natal. Nah, itu berarti namanya hari mulai Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan demikian juga hari mul'id. Hari mul'id adalah maqablahu wa ma ba'dahu minal ayam. Adalah hari-hari sebelum id atau setelahnya. Alati yuhdisuna fiha asya'a yang di hari-hari tersebut mereka orang-orang kafir mengadakan sejumlah kegiatan tertentu ya li ajli dalam rangka hari raya. <coughs> Itu jika hari rayanya hari raya ya, zamani. Jika hari raya itu hari raya makani atau tempat adalah mahaulahu minal amkinah adalah tempat-tempat di sekeliling tempat utama allati di sufiha yang mereka adakan di tempat ya, tempat tersebut berbagai hal dalam rangka li ajlihi dalam rangka ya aid makani ya, maka aid tempat adalah satu tempat yang biasa dikunjungi ya, rutin dikunjungi secara periodik dan tempat tersebut dalam rangka mengagungkannya tempatnya A namun radio sekelilingnya yang kemudian suasananya sudah suasana tempat tersebut nah itu namanya Hari Aid. Atau termasuk hari Aid adalah apa yang diadakan bi sababi a'malihi minal a'mali sejumlah amal sejumlah aktivitas yang diadakan dalam rangka untuk persiapan aktivitas Aid. Maka tiga hal ini hukumnya sama dengan hukum id yang dimaksudkan jika itu adalah idnya orang kafir fala yuf'alu syai'un min dalik. maka tidak boleh melakukan satupun dari hal itu Maka sebagian orang boleh jadi yang tani menolak mengadakan sesuatu di hari raya, di hari Id mereka orang-orang kafir. Semacam Yaumil Khamis, orang Nasrani punya hari Kamis tertentu yang mereka muliakan atau Al-Milad atau Natal. Di hari Natal maka tidak mau mengadakan ini dan itu. Wa yaqulu dia berkata kepada keluarganya, saya akan buat untuk kalian hal ini namun di pekan yang lain atau di bulan yang lain. Wa inamal muharik ala ihdasi dhalika Wa inamal muharik yang menggerakkan diadakannya hal itu yaitu hari mul'id adalah adanya hari Id mereka. Seandainya bukan karena hari Id tersebut, mereka tidak akan melakukan hal itu. Nah, ketika fahadha aidan min muqtadiyatil musyabahah, maka ini juga termasuk bagian dari al-musyabahah menyerupai orang kafir. Ya. Maka kalau kemudian di hari raya orang kafir dia tidak mau ini dan itu, maunya setelahnya. Non setelahnya itu masih suasananya suasana hari raya mereka, maka ini sama, tidak boleh. Sehingga yang tepat hendaknya keluarga itu diarahkan pada et Allah dan Rasulnya kemudian diberikan kepada keluarga fihi dalam id yang syar'i sejumlah hak sejumlah pengistimewaan, sejumlah perayaan yang itu akan menghilangkan pengharapan mereka yaitu mereka keluarga, istri dan anak-anak ila ghairihi pada hari raya yang lain. Jika ternyata mereka tidak ridho, pokoknya hari, di hari orang kafir juga harus bikin acara-acara maka respon Ibnu Taimiyah la haula wala quwata illa billah. Kemudian waman aghdaba ahlahu dan siapa yang membuat marah istri dan keluarganya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan Allah akan buat mereka ridha. Gimana kalau ternyata ketika Idul Fitri dan Idul Adha sudah dibuat acara yang demikian meriah, Kok masih nuntut? Di hari raya orang kafir minta untuk bikin acara ini dan itu. Iya. Maka kata beliau jangan turuti. Meskipun bikin mereka jengkel dan marah. Iya, karena siapa yang membuat keluarganya dan manusia marah kepadanya dan itu karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah ridha padanya dan Allah akan buat mereka ridha padanya. Dan di antara contoh kontemporer dari hal ini yaitu merayakan hari Maulid adalah mahrojanat at sawuk. Ya, adalah uh, acara kemudian acara mahrojan tasawuk. Ya, tasawuk tentu dari kata-kata suk pasar. Jadi ada kemudian acara uh, bazar dan semacam itu dalam bahasa kita. Bikin bazar sebelum Natal. Eh, pasar murah dan sebagainya. Wal ma'arid tijariyah kemudian pameran-pameran perdagangan yang diadakan bil munasabah dalam rangka Aid Ra'sis Sanah Al-Miladiyah tahun baru Masehi. Maka ada bazar, ada kemudian pameran. Haisu yashabuha kemudian acara ini diiringi sejumlah kegiatan iklamiah wasakofiyah mutanawiyah ya, kegiatan sakofiyah budaya ya, acara-acara budaya atau iklamiyah uh, eh, acara kemudian yang disoting media massa ya, mutanawiyah yang beragam kemudian Eh, wayasulu dan terjadi pada ya, pada acara ini takfidat diskon hailah yang sangat besar untuk harga banyak dari barang-barang dan tidaklah diragukan tidaklah samar artinya jelas bahasanya pengarah eh, bahasanya hal-hal ini memiliki pengaruh yang luar biasa untuk pedulinya masyarakat dengannya wa harwalah harwalah itu berlari nahu tilkumul marasim al hauliyah mereka berlari kemudian menyambut perayaan tahunan ini Mahrojan atau mihrojan itu asalnya bahasa Persi. Dari kata-kata mihron. Mihron artinya matahari. Dan kemudian jan yang diantara maknanya adalah al hayatu awiruhu kehidupan atau roh itu asalnya sedangkan kemudian mahrojan maknanya adalah ihtifal perayaan dengan diadakan badannya kegembiraan dikarenakan adanya peristiwa yang mengembirakan atau mengenang peringatan yang penting. Oh, tadi tadi sempat kita baca Mahrojan Khitobi atau Khotobi. Ada penjelasannya di kamus Al-Ma'ani. Ya, Mahrojan Khotobi tajammu'un satu perkumpulan dihadiri oleh publik dalam jumlah yang banyak kemudian tulqafi al-khutab kemudian disampaikan di sana sejumlah ceramah-ceramah kalau ini mahojan tasawuk maka isinya adalah stan-stan isinya adalah eh, tempat orang jualan-jualan ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, di pertemuan yang lewat ada kosakata yang kita lewati di halaman 268. Ada tajwid Tajwid itu dari kata-kata tajun artinya mahkota. Maka tajwid itu pemasangan mahkota. Pemasangan mahkota berarti pengangkatan seorang itu menjadi raja. Intisar atau tajwid eh, mulkin. Jadi pasang mahkota diangkat jadi raja. Ya demikian wasallallahu ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.